Iya, iya, monggo pak. Oh ya, Hah? ayo. Nah. Eh, maksud daripada kata hidayah bukan berarti hidayah itu khusus untuk orang apa orang non muslim tidak tapi maksudnya adalah keberhakan hidayah biar dia bisa masuk Islam ada mana karena kita sendiri butuh hidayah kita baca dalam ayat ihdinas suratal mustaqim kan berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus maka hidayah banyak banyak macamnya. Tapi hidayah untuk orang-orang kafir dan memang layak mereka untuk mudah-mudahan mendapatkan hidayah berupa hidayah masuk ke dalam Islam. Ada wal maksud. Nah. Ya, enggak ada? Ya. Ya. Harus baca di sini. Iya. Ada di sini memang. Rencananya tadi mau baca ini. Panitia lain lagi. <laughs> eh? Gitu ya. Bolehlah tak ambilkan sedikit hal yang bagus insya Allah. Baik. Antum baca halaman 7. Satu bab insya Allah yang pas. Kala baca ada nggak ada yang bawa? Lalu nggak ada yang bawa gimana? Halaman 7 Ahlus sunnati a'lamun nasi sa'yan fi jam'il kalimati 'alal haqqi wa ta'lifil qulubi ahlu sunnah adalah a'lamun nas manusia yang amat sangat sa'yan upaya fi jam'il kalimah untuk menegakkan persatuan di atas kebenaran dan juga berupaya untuk melunakkan hati manusia. So di sini uh, ahlu sunnah wal jamaah adalah manusia yang amat berupaya satu mengumpulkan menyatukan umat di atas kebenaran bukan di atas yang lain tapi di atas kebenaran. Yang kedua, ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang amat berupaya untuk melunakkan hati. Melunakkan hati. Lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa ta'lamuna kalian semuanya sudah mengetahui anna minal qawaidil azima termasuk kaidah-kaidah yang agung kaidah-kaidah yang agung allati hiya min jima'iddin yang kaidah ini termasuk inti sarinya agama ketika sini inti sarinya agama adalah Ta'liful qulub, melunakkan hati manusia. Wastima'ul kalimah, menyatukan umat di atas kebenaran. Wa islahu wa salahu zatil baini, menyatukan orang yang lagi sengketa. Jadi kalau Ustadz Zuri sengketa sama Ustadz Rahid, nah, contohnya Prinsip ahlu sunnah itu gimana cara menyatukan. Bukan ayo geger kono. Tambahi biar geger itu ah itu gak prinsip itu. Prinsip ahlu sunnah bagaimana bisa menyatukan kan? Tapi dalam bab ini kita jelas di sini ada tiga poin. Poin pertama melunakkan hati. Nah, jangan bikin manusia supaya lari dari kebenaran supaya lari dari sunnah. Apa-apa sunnah yang itu membuat lari manusia dipending dulu sementara. Mahfum? Dipending, dipending dulu sementara. Kita jangan bermodal semangat. Wis jet jet jet jet jet lari manusia atau enggak lari risiko dakwah, lari biarkan mereka lari. Nah, jangan begitu dong. Gak bisa begitu dakwah al-sunnah juga memikirkan maslahah. Apakah ini membuat lunanya hati manusia ataukah membuat lari manusia? Tidak. Al-sunnah iya. memikirkan yang demikian ini. Nah, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di sini ta'liful qulubi melunakkan hati a'zamu lebih agung daripada fi'lil mustahab melakukan perkara sunnah tapi membuat lari manusia itu dalam rangka melunakkan hati contoh antum pergi ke masjid bawa sandal sholat pakai sandal sunnah kah? sunnah tapi yang membuat manusia itu lari atau enggak lari maka jangan dilakukan dulu tidak hanya lari, antum mungkin diambil batu, ditelempari, woi ke opo iki. Iki sunnahnya apa ini, masa kayak gini ini. Mafhum ikhwan. Jadi suh, melunakkan hati itu lebih agung daripada menjalankan sunnah yang sunnah ini membuat lari manusia. Kayak semisal ala kaul rambutnya Nabi itu seberapa pak? Ayo sebau. Ala qaul ya, ala qaul ya. Ala qaul itu adalah sunnah ala qaul. Tapi manusia nggak akan pernah percaya kesunahnya Nabi. Kayak korak itu, tahu korak? Korak apa? Masa kayak ngurus sunnah, wah sudah cocok. Orang cocok. Orang cocok itu. Apa ini sunnah kayak gini nih? Semisal ini diperhatikan, ditinggalkan dulu sementara hatta manusia itu paham tentangnya. Ya, tentang tentangnya. Dan masih banyak contoh-contohnya. Kayak maju mencari soft. Maju mencari soft ketika di tengah-tengah sholat. Ya, walaupun pendapat yang paling kuat gak usah maju. Dalil yang menyuruh maju mana? Ayo, saya tanya siapa yang maju. Tolong kasih tahu dalilnya. Ustaz Juri, ente maju ora? Maju, ha dalil. Ah, sana kita tunggu dulu. Ustaz Juri mau nyampaikan dalilnya, kita pengen dengar ini. Ayo Ustaz, monggo Ustaz. Tafadhol. Tadi soft, antum dua rakaat, terus soft di depan antum manusia lari. Antum maju apa enggak? Maju kan? Eh, dalilnya mana? Mencari hak sutra. Dalil mencari hak sutra itu apa, Pak? Saya ingin tahu dalilnya, Ikhwan. Karena saya juga membahas ahkam sutra sudah selesai. Dan sudah, dan ada terjemahkan juga. Saya belum mendapatkan ini masalah. Hat. Perhatikan. Mencari sutra itu dua keadaan. Sebelum sholat dan setelah sholat. Kalau sebelum sholat ada dalilnya. Kalau di tengah-tengah sholat ini yang butuh anak dari dalilnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan idza shalla ahadukum yusalliha ila sutra wal yadnu minha Apabila salah satu di antara kalian sholat, maka hendaknya dia sholat menghadap ke sutra dan mendekat ke sutra. Perintah mendekat ini satu paket dalam hadis. Dan lafadznya hadis di depan ida sholat. Ida dorfia sholat fi'il madi. Itu bimakna aroda apabila dia hendak sholat. Mafhum? Maka perintah mendekat ke sutra kalau udah hendak sholat. Nah kalau di tengah-tengah sholat kita udah mendekat ke sutra, karena sutranya itu makhluk hidup, dia goyang dan goyang sehingga dia pergi. Nah ya kan? Lah mana dalilnya antum yang itu adalah harus mencari sutra. Saya nggak mau kalau ustaz. Saya nggak mau kalau ustaz. Gak zamannya kita takut sama ustaz. Saya ingin dalil. Sudah, kita udah modern sudah ini kan. <laughs> Jelas? Ayo, Pak. Kalau nggak ada dalil, hukum asal nggak boleh jalan dong. Itu kaidah. Kalau nggak ada dalil, saya nggak mau maju, nggak ada dalil, saya nggak makan bergerak karena nggak ada dalil. Bagi yang menyuruh maju, ataukah menyunahkan maju atau mewajibkan maju itu harus butuh dalil kan karena ini keluar dari kaidah asal dalilnya apa Ayo. Lain dia ketika imamnya sholat batal, jadi disuruh jadi imam. Disuruh jadi imam kan? Lah ini kan disuruh mencari sutra mana? Dia suruh maju untuk mengganti imam yang batas. Nah kalau nggak ada imamnya gimana? Lain babnya. Gak bisa disamakan dong. Apa? Sesuri punya dalil? nah, <laughs> tak tunggu dalilnya untuk sampai besok ya. Nah, taruhlah orang awam iki lu apa? Sholat kayak gerajalan iki lu pikir. Contoh-contoh. Dan ini manusia orang-orang awam nggak menerima, nggak bisa menerima. Iki dolena niki opo niki, Antum tinggalkan dulu, taruhlah itu hukumnya sunnah. Taruhlah, taruhlah ya, dia bilang taruhlah, taruhlah itu hukumnya sunnah. Maka ini bisa membuat manusia lari. Jelas? Maafum ikhwan, masih banyak contoh-contoh yang lain yang antum bisa praktekkan. Ini kaidahnya. Jadi kaidahnya begitu. Terus wa tarkul mustahabbi li ajlil ittifaqi wal i'tilafi ahsan dan meninggalkan perkara sunnah li ajl ittifaq supaya bersatu wal i'tilaf bersatu itu ahsanu perkara yang amat bagus meninggalkan sunnah supaya kita bersatu bagus sekali ini sunnah, apalagi perkara mubah gegeran itu opo. Ya sudah ngalah. Kenapa ini sih? Kalau kita nggak ngalah, ini perkara sunnah saja menjadi geger manusia gara-gara ini supaya kita bersatu. Kalau kita tinggalkan perkara sunnah itu, itu lebih baik. Tinggalkan sunnah itu supaya kita bersatu. Mafhum? Baik, terusnya wa tarkul mustahabbi lidaf'il khisami wasyarri hasanun meninggalkan perkara sunnah lidaf'il khisam untuk mencegah pertengkaran dan kejelekan itu adalah perkara bagus Suf. meninggalkan perkara sunnah untuk mencegah khisam pertengkaran permusuhan dan mencegah kejelekan itu adalah bagus. Jelas ini? Ini perkara sunnah supaya kita nggak tengkaran, ditinggalkan. Apalagi masalah pribadi. Jelas-jelas gak bener ini. Ya jelas? Masya Allah. Lihat. Wal i'tisamu min usulid din. Berpegang teguh. Itu termasuk pondasi-pondasi agama berpegang teguh dengan kaidah tadi. Berpegang teguh dengan kaidah tadi. Apa itu kaidah tadi? Menyatukan umat, melunakkan hati manusia, berpegang teguh. Semisal ini termasuk perkara agama. La yudayya'u. Jangan sampai disia-siakan perkara pondasi ini. Disebabkan hanya ingin menegakkan cabang dari cabang-cabang agama usulnya berantakan gara-gara pengen menegakkan cabang dari cabang-cabang agama. Islam kan ada cabang, ada usul. Usul itu paling utama. Itu harus kita kedepankan daripada apa? Cabang-cabang. Nah, menegakkan sunnah termasuk cabang dari cabang-cabang agama. Kalau ini membuat berantakan apa? Usul. Coba kita harus sunnah jamaah. Gara-gara perkara yang diperselisihkan para ulama, gelutan ke iki Itu semuanya. Ya kan? Mana pondasi yang paling kuat berupa bersatu di atas kebenaran itu hancur lebur dikarenakan perkara-perkara yang seharusnya tidak terjadi hal kan demikian itu jelas nah tadi dikasih tahu sampai jam berapa tadi jam delapan ya oh setengah sembilan pak ya Oh, diingatkan lagi antum itu. eh? Oh gitu ya, setengah jam loh, udah bener antum itu kok. Ya masih lehan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa sebenarnya ini tolong panitianya ngasih jadwal yang pas ya biar apa selesai selesaiannya selesai ini tapi nggak tahu gimana bisa selesai ini biar apa kita memiliki pondasi pondasi saya pikir sebelum pulang itu saya harus selesaikan ini tapi nggak tahu caranya panitianya nanti saya <laughs> saya insya Allah sampai sini dulu subhanakallah wa hamdik asyhadu ila ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh